بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab was Sunnah. Pembahasan fikih ringkas yang disusun oleh sekelompok para ulama dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari Kitab Taharah ya. Dari kitab yang pertama yaitu Kitab Taharah Dan pembahasan terakhir adalah tentang Al-Haid Nifas Sehingga pada malam hari ini Biiznillah kita melanjutkan pada kitab yang berikutnya yaitu kitab yang kedua ala wa huwa kitabus shalah yaitu pembahasan tentang kitabus shalah ya. pembahasan tentang salat pembahasan atau kitab yang kedua ini yaitu kitabus shalah Padanya ada 15 bab Bab pertama tentang definisi solat Serta keutamaannya Dan dalil wajibnya solat lima waktu Bab yang kedua nanti akan membahas tentang hukum-hukum azan dan iqamah Bab yang ketiga membahas tentang waktu-waktu sholat Bab yang keempat membahas tentang syarat-syarat sholat Rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya Sunnah-sunnahnya dan perkara yang dibenci di dalam sholat Dan hukum meninggalkan sholat Bab yang kelima akan membahas tentang sholat-sholat sunnah Kemudian bab yang keenam akan membahas tentang sujud sahwi Dan juga sujud tilawah Serta sujud syukur Bab yang ketujuh akan membahas tentang sholat, sholat jamaah ya. Sholatul jamaah Kemudian bab yang keenam akan membahas tentang hukum-hukum seorang imam. Bab yang kesembilan akan membahas tentang sholatnya orang-orang yang memiliki udur. Baik udur sakit, safar atau yang lainnya. Bab yang kesepuluh akan membahas tentang sholatul Jumu'ah sholat Jum'at Bab yang ke-11 akan membahas tentang Salatul khauf ya, Salat ketika kondisi sangat menakutkan ya. Bab yang ke-12 akan membahas tentang Salatul Aidain Salat hari raya Baik Idul Fitri atau Idul Adha Bab yang ke-13 akan membahas tentang Salatul Istisqa Salat minta hujan Bab yang ke-14 akan membahas tentang Salatul Kusuf Salat gerhana ya. Kemudian yang ke-15 akan membahas tentang Salat Janazah dan hukum-hukum Janazah nah. Taib. <clears throat> Ini 15 bab yang akan dibahas dalam kitab Shalah. Anak-anak maju aja masuk ya. Nah, aulad maju di sini. Ayo. Kita masuk pada bab yang pertama. Al-babul awal. Bab yang pertama. Fi ta'rifis salati wa fadliha wa wujubis salawatil khams. Bab yang ke ya bab, bab yang ke satu atau yang pertama membahas tentang definisi salat serta keutamaan-keutamaan solat dan wajibnya solat lima waktu. Al-awwal pembahasan pertama ta'rifuha definisinya pengertian atau makna solat As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara etimologi, secara bahasa artinya adalah doa. Ya. Salat secara bahasa artinya doa. Ya. Wa syar'an sedangkan salat secara syariat ya. Salat secara syariat artinya ibadatun Zatu aqwalin wa af'alin makhsusatin Ibadah yang memiliki atau ibadah yang berupa ucapan dan perbuatan yang khusus Muftatihatun bitakbir yang dibuka dengan takbir wa mukhtatimatun bitaslim dan diakhiri dengan salam. Ini makna salat secara syariat. Itu ibadah yang berupa ucapan dan perbuatan yang khusus. Ya, ucapan, doa-doa yang dibaca di dalamnya. Kemudian ayat-ayat yang dibaca di dalamnya Perbuatan, ruku, sujud dan seterusnya ya. Ibadah yang berupa per, apa, perkataan dan perbuatan yang khusus Yang diatur oleh syariat tentunya Yang diawali atau dibuka dengan takbir Dan ditutup atau diakhiri dengan salam Hada Au hadhihi Au hadza makna sholat Ini makna as-sholat secara syariat Wayati tafsiluha fil abwa bitaliyati insyaallah dan akan datang perinciannya. Perincian tentang sholat dalam bab-bab yang akan datang insyaallah. Nah. Taib selesai dari definisi apa pembahasan pertama tentang definisi salat. Asani pembahasan kedua Fadluha Keutamaan sholat As-salatu min akadi arkanil islam ba'da syahadatain Salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan Rukun Islam yang paling besar ba'da syahadatain setelah dua kalimat syahadat Bal hiya amudul Islam. Bahkan solat itu adalah tiangnya Islam. Yang namanya tiang maka dia sangat arjen dalam berdirinya bangunan. Tanpa tiang tidak akan berdiri bangunan tersebut. Dan solat adalah amudul Islam, tiangnya Islam. وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله على آله وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات dan Allah telah mewajibkan salat kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Mi'raj pada malam Lailatul Mi'raj fauqa sab'a samawat Allah wajibkan di atas langit yang ketujuh Wadhalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim Dan ini menunjukkan Pentingnya solat dalam kehidupan seorang muslim karena sholat Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan secara langsung Tanpa melalui perantara eh, Kalau ibadah-ibadah yang lain Puasa, zakat, haji dan yang lainnya Allah perintahkan kepada nabinya melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam Adapun ibadah solat Allah perintahkan langsung eh, tanpa perantara Jibril alaihi salatu wassalam ini menunjukkan agungnya, mulianya dan pentingnya ibadah sholat. Sehingga Allah perintahkan secara langsung kepada Muhammad SAW tanpa ada perantara. وقد كان صلى الله على آله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة Dan sungguh adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menimpa kepada beliau sesuatu, maka beliau bersegera untuk melaksanakan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat ya. Ketika terjadi musibah Terjadi sesuatu yang menimpa beliau fazi'a ila sholat Maka beliau bersegera untuk menunaikan sholat qad ja'a fi fadliha Wal hasi 'alaiha ahaditsu katsirah. Dan telah datang tentang keutamaan-keutamaan sholat dan anjuran untuk melaksanakan sholat ya, hadis-hadis yang banyak ya, telah datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan tentang keutamaan sholat dan anjuran motivasi untuk melaksanakannya minha diantaranya diantara hadis-hadis tersebut tentang keutamaan-keutamaan sholat qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun majtanibatil kabair Salat yang lima waktu dari satu solat ke solat berikutnya dan solat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya mukaffiratun lima bainahun itu menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Majtini batil kabair selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tahtaj ila taubah an-nasuh membutuhkan taubat nasuha. Nah, adapun dosa-dosa kecil akan diampuni dengan solat solat lima waktu, solat Jumat, ya, ibadah di bulan Ramadan ini menggugurkan dosa-dosa as-saghair dosa-dosa kecil. Dan ini salah satu dari keutamaan-keutamaan sholat Keutamaan sholat lima waktu Keutamaan sholat Al-Jum'ah Ini menggugurkan dosa-dosa kecil Nah kam min dunubin fa'alnaha yauman wa layla naharan wa layla berapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari dan setiap malam namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Naam memberikan adanya keutamaan-keutamaan dalam ibadah solat. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dalam ibadah solat. Di antara keutamaan tersebut adalah solat-solat lima waktu, sholat Jumat dan seterusnya ini adalah sebagai penggugur dosa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang berikutnya tentang keutamaan salat dan anjuran untuk melaksanakannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ara'aitum law anna naharan babi ahadikum Apa pendapat kalian Apabila ada sungai terletak di depan pintu salah seorang dari rumah kalian di depan pintu rumahnya ada sungai. Air mengalir. Yaktasilu minhu kulla yaum Yang orang tersebut mandi di sungai tersebut karena saking dekatnya di depan pintunya sungai. Ya. Saking dekatnya dia mandi di sungai tersebut setiap hari lima kali. Ya. Kalau kita berapa kali sehari? paling dua kali sekali ada yang nggak mandi malah nah, ini sehari lima kali bagaimana, bagaimana menurut kalian kalau seseorang rumahnya depannya sungai dia mandi lima kali sehari hal yab komindaron hisyun apakah orang tersebut tersisa kotoran sedikit pun artinya apakah orang ini kotor ya nah bau dan lain sebagainya? Jawabannya? Baik, Orang ini karena mandi lima kali sehari dia bersih, ya. bersih, wangi. Ya. Nah, kalau dia pakai sabun mandinya. Kalau lu maka para sahabat menjawab, layab komendaroni Tidak ada kotoran yang tersisa di badannya. Karena lima kali sehari tadi. Al kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzalika matsalus salawatil khamsi." Yang demikian itu adalah seperti salat lima waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan dosa-dosa ya, dengan salat lima waktu ini. Subhanallah ini keutamaan yang besar bahwasanya sholat lima waktu menggugurkan dosa-dosa. Wadaronu al wasih. Makna ad-daron dalam hadis adalah al wasihu kotoran. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini salah satu dari keutamaan-keutamaan sholat. Demikianlah Nabi SAW sering memberikan perumpamaan agar supaya mudah difahami, ya, mudah dimengerti ya, oleh pendengar. Beliau memperumpamakan sholat lima waktu dengan sungai. Eh, beliau memperumpamakan sholat lima waktu dengan mandi lima kali. Nah, sehari semalam. orang yang mandi lima kali dalam sehari semalam maka tidak tersisa kotoran sedikit pun di badannya bersih dia ya, beda dengan orang yang tidak mandi seharian ya, maka akan bertumpuk kotoran pada badannya ya. maka demikian sholat lima waktu orang yang melaksanakannya maka akan Allah bersihkan dia dari dosa-dosa. Taib. Ini diantara hadis-hadis tentang keutamaan sholat dan di sana sangat banyak hadis-hadis bahkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan sholat. Bisa antum buka dalam kitab-kitab yang lebih luas atau kitab-kitab yang membahas khusus tentang keutamaan-keutamaan ibadah ya. disebutkan juga dalam Riyadus Solehin ya. dan juga kitab-kitab hadis yang lain Asalif yang ketiga pembahasan yang ketiga wujubuha dalil tentang wajibnya sholat Wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnati wal ijma' al ma'lumi ad dini bid darurah. Wajibnya salat itu maklumah ya. ma'ruf dikenal ada dalam Al-Qur'an ada di dalam sunnah yaitu di dalam hadis-hadis Nabi SAW demikian pula ada di dalam ijma' kesepakatan kaum muslimin al-ma'lumi minad dini bidururah ijma' yang na'am sudah maklum secara pasti di dalam agama Islam ini bahwasannya apa? hukum sholat lima waktu adalah wajib nah, ini termasuk perkara yang maklum minadini dini perkara yang sudah diketahui ya. Naam secara pasti dalam agama ini. dan merupakan suatu kelalaian ya, atau kekurangan ketika seseorang tidak tahu kalau sholat lima wajib itu Sholat lima waktu itu wajib nah. Kalau seandainya dia berada di tengah-tengah kaum muslimin Maka dia tidak mengetahui hukum Wajibnya sholat lima waktu Maka alasannya tidak bisa diterima alasannya ya Allah saya belum tahu sholat lima, eh, sholat lima waktu itu wajib ya nggak bisa diterima alasannya. Nah, karena merupakan kelalaian dia, kenapa tidak bertanya? Ya. Kenapa tidak belajar? Ya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dia tinggalnya di tengah hutan misalkan, ya, baru masuk Islam langsung ke hutan misalkan, badui, jauh dari kaum muslimin, mungkin bisa mendapatkan uzur. Ya bisa mendapatkan uzur karena ketidaktahuan. Tapi kalau dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ya, kemudian mengaku tidak tahu wajibnya sholat lima waktu, maka tidak diterima uzurnya. Karena ini termasuk perkara yang maklum minad dini bidaruruh, perkara yang sudah maklum di dalam agama ini. Bahwasanya sholat lima waktu adalah wajib, bahkan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk sholat lima waktu. Kemudian Dalil-dalil tentang wajibnya sholat Kalau ta'ala Allah berfirman Wa aqimus sholat Dan tegakkanlah sholat Dirikanlah sholat Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Fi ayatin kathiru min kitabillah Di dalam ayat-ayat yang sangat banyak Di dalam kitabullah Allah berfirman wa akimus sholat Ada berapa ayat tentang akimus sholat Perintah Allah Naam Dengan lafat wa aqimus shalah Dan tegakkanlah solat ya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan dalam ayat-ayat yang lain. Dan asal perintah dari Allah adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya untuk dikerjakan. Waqala ta'ala dan juga dalam firman Allah yang lain dalam surat Ibrahim ayat 31 Allah berfirman "Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus salat." Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman Yuki musola agar mereka melaksanakan sholat. Nah, wamina sunnah dan juga di antara dalil tentang wajibnya sholat dari hadis, ya, kalau di atas tadi dari ayat, sekarang dalil dari hadis Hadithul Mi'raj Hadis tentang Al-Isra wal Mi'raj Kisah Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan Fi dalam hadis tersebut disebutkan salah satu kewajiban Yang Allah wajibkan kepada Nabi-nya. Apa itu? Wahiyya khamsun Wahiyya khamsuna nah, Di antara kewajiban Ya Allah wajibkan kepada nabinya adalah khamsun yaitu salat lima waktu. Wahia khamsuna dan pahalanya itu lima puluh kali. Salatnya lima kali akan tetapi nilainya dengan, sama dengan salat puluh kali. Ini diantara keutamaan. Nah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Muhammad SAW mengamalkan amalan yang sedikit tetapi pahalanya banyak. Nah, antaranya ini. Ya. Sholatnya lima waktu, lima kali sehari semalam. Akan tetapi pahalanya lima puluh kali. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian dari hadis yang lain wafis sahihain dalam Sahih Bukhari dan Muslim qauluhu sallallahu ala alihi wasallam liman sa'alahu an syara'il Islam sabda Nabi sallallahu ala alihi wasallam kepada orang yang bertanya tentang syariat-syariat Islam jadi ada datang orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang syariat-syariat Islam. Maka di antara jawaban beliau tentang syariat-syariat Islam adalah beliau mengatakan khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Nah, salat lima waktu sehari semalam dalam sehari semalam. Qala sa'il maka ada orang bertanya. Atau kok uh, eh, yang bertanya tadi berkata, Hal alaiya ghairuhunna? Apakah bagiku ada kewajiban sholat yang lain? Ya. Selain tidak ada. Ya. Nah, yaitu hanya lima waktu saja. Ya, sholat sehari semalam hanya lima kali atau lima waktu. Nah, ini yang diwajibkan. Illa anta tawwa kecuali kalau engkau mau melaksanakan sholat sholat sunnah. Nah, artinya sehari semalam yang diwajibkan hanya sholat lima waktu ya, Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Kemudian Watajibus salatu alal muslimil baligil aqil Dan wajib sholat bagi seorang yang muslim Dan telah balik, telah dewasa al-aqil dan juga berakal. Fala tajibu 'alal kafir dan salat tidak wajib bagi orang kafir ya, sampai dia masuk Islam. Wala saghir dan tidak wajib bagi seorang anak kecil yang belum balik. Ya, akan tetapi anak kecil yang sudah naam 7 tahun yu'allam ya, diajari dan dibiasakan untuk salat. Sehingga ketika dewasa sudah terbiasa ya, Walaupun hukumnya belum wajib Akan tetapi dibiasakan Wala sahir dan tidak wajib sholat bagi anak kecil yang belum dewasa, yang belum balik. Walal majnun dan sholat tidak wajib bagi seorang yang gila atau hilang akalnya. Ya. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rufi'al qalamu an salasah Pena itu diangkat dari tiga orang Anin naimi hatta yastaikit Yang pertama pena diangkat dari seorang yang tidur Sampai dia bangun Wa anil majnuni hatta yufiq Yang kedua pena diangkat dari seorang yang gila sampai dia sadar, sampai kembali lagi akalnya. Wa anis hatta dan dari seorang anak kecil yang belum dewasa sampai dia dewasa. Artinya, nah, orang yang tertidur tadi ya, atau yang gila atau yang belum dewasa, nah, ketika tidak melaksanakan sholat maka tidak berdosa. Nah, seorang anak kecil yang belum dewasa, belum balik, ketika tidak sholat maka tidak berdosa. Ya. Demikian pula seorang yang gila, ya, ketika dia tidak sholat maka tidak berdosa. Nah, demikian pula orang yang tertidur ya, sampai dia bangun. Ketika dia bangun, kemudian ingat sholat maka wajib baginya untuk sholat di waktu tersebut walaupun waktunya sudah lewat. Karena waktu sholat bagi orang yang tertidur adalah ketika dia bangun. Nah. Kemudian walakin yu'mar bihal aulad litamami sab'i sinin. Akan tetapi anak-anak yang berumur 7 tahun diperintahkan untuk solat agar terbiasa walaupun dia belum dewasa. Wa yadrabuna ala tarkiha li ashrin. Kemudian dipukul. Ya. Ketika meninggalkan solat, ketika umurnya sepuluh tahun. Ya. Kalau tujuh tahun diperintahkan, dianjurkan ya. 6 dibiasakan untuk solat. ya. Kemudian kalau sudah sepuluh tahun dan tidak mau solat maka dipukul yaitu pukulan yang mendidik ya, bukan pukulan yang menyakiti atau mencacati tetapi pukulan yang mendidik sekedar agar anak tersebut takut agar anak tersebut mau melaksanakan sholat nah. kemudian yang terakhir faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar barang siapa yang menentang wajibnya sholat menentang wajibnya sholat menentang sholat Autarokah atau dia meninggalkannya meninggalkan secara keseluruhan nggak pernah sholat fakot kafar maka dia telah kafir keluar dari Islam wartad dinil Islam dia murtad dari agama Islam Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian ya, antara kita dengan mereka ya, adalah salat. Nah. dan barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Hadis saya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, ini kalau dia mengingkari kewajibannya atau dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, nggak pernah sholat. Nah, ya, taib. Nah, adapun kalau seandainya dia e, sholatnya bahasa Sundanya belang bentong. Tahu belang bentong enggak? Eh? Bolong-bolong. Nah, kadang sholat, kadang tidak. Ya. Nah, maka dalam hal ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan kafir, kafir besar. Ada yang mengatakan kafir, kafir kecil. Tidak mengeluarkan dari dari Islam. Dan anak lebih condong kepada kufrun asghar, kufur kecil yang tidak keluar dari Islam. Kalau dia bolong-bolong ya, Isa eh, apa e, duhur sholat asar sholat maghrib sholat Isa enggak misalkan subuh sholat lagi ya, dan seterusnya kalau bolong-bolong maka e, eh, taib dia orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kafir tetapi kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah. Taib Ada pun yang meninggalkan secara keseluruhan nggak pernah sholat. Ya. Nah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, la syai, nggak pernah sholat. Nah, secara keseluruhan. Maka, taib dikatakan oleh para ulama orang seperti ini kufrun, uh, wartadda anil Islam, kafir dan keluar dari dinul Islam. Wallahu taala alam bisawab naktafi bihadzal miqdar kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin